pada malam pagi ini kita kembali ke Taala melanjutkan keterangan Imam Abu Nasir Al Albani Taala terkait dengan alamat tanda-tanda yang baik yang yang baik kita kembali bacakan beberapa hadis yang dibacakan oleh beliau Allah terkait dengan bahasa ini tanda-tanda Rasulullah khotimah di antara hadis yang telah kita bacakan adalah hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi disebutkan di Sahih Imam oleh beliau dan juga diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya dari hadis dan bin Sabit radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW mengatakan الشهيد إلى الله سبحانه bahwa orang yang mati syahid di sisi Allah Ta'ala memiliki enam keutamaan. Yang pertama yukfaru lahu fi awwalin mufrati min jadihi. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh dosanya di awal aliran darahnya. Yang ini mati di medan perang di medan jihad wa yara maq'adahu min al-jannah yang kedua Allah taala memperhatikan tempatnya di surga yang ketiga wa yujaru min adabil qabr dilindungi oleh Allah taala dari siksaan kubur yang keempat wa yahmadu al-faza' al-akbar dia akan aman dari الفزع الأكبر يعني على yang ثياب dan juga diaman dari huru-hara di mahsyar kelak wa yuhalla al iman dan dia diberi manisan iman dan yusawwaju minal al ain dinikahkan dari bidadari-bidadari yang bermata jelita wa yushfa' fi wa yushfa' fi sab'ina insanan min aqaribihi dan dia diberi syafaat untuk memberikannya syafaat itu kepada 70 dari kerabat-kerabatnya. Nah, ini keutamaan orang yang mati syahid di medan jihad enggak yang berperang di medan laga dalam menegakkan kalimat Allah menegakkan Islam itulah jihad yang benar kita guna kalimat Allah yang mulia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau ditanya manakah jihad yang benar bisa billah maka beliau mengatakan adalah jihadnya diiringkan dengannya untuk menegakkan kalimat Allah Ta'ala sehingga dia menjadi tinggi nah, kalimat Allah Ta'ala yang paling tinggi maka itulah tujuan daripada jihad fisabilillah nah ada pun mereka itulah yang mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis tersebut adapun yang berjihad karena fanatisme persukuan atau kebangsaan atau fanatisme kepribadian individu nah, dan selainnya maka yang demikian itu tidaklah termasuk jihad fi sabilillah nah, bahkan waliyadillah mereka itu yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala yaitu yang berjihad karena fanatisme kebangsaan atau kesukuan bukan di dalam membela menegakkan agama Allah taala bukan di dalam rangka menegakkan kalimat Allah kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah Nah, sebagaimana hal ini maklum dan masyhur di dalam حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم kemudian ikhwani fiddin rahimahullah rahimahullah hadis yang berikutnya yang juga telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya yang termasuk daripada jihad di sabilillah yakni secara hukum bukan secara hakikiyah yaitu bukan orang yang mati di medan perang tetapi dia secara hukum masuk sebagai tergolong sebagai mati syahid mendapatkan pahala syuhada. dan yaitu sabda beliau alaihi salatu wassalam asyuhada sab'atun siwa al-qatl fi sabilillah bahwa yang termasuk mati syahid ada tujuh golongan selain daripada yang terbunuh di medan perang, yang mati di jalan Allah Ta'ala di medan laga. Tujuh. Golongan tersebut yang pertama, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-matku syahidun, yaitu orang yang tidak terkena penyakit ta'ud. Ini yang benar. Kemarin saya menerjemahkan madrud yang didolimi atau yang ditikam. Maka yang benar adalah al-madrud, yakni yang mati kena penyakit taud, penyakit menular. Sebagaimana yang telah kita bacakan pada hadis-hadis yang lain. Ada yang terkait dengan ditikam mati yang misalnya akan datang hadisnya, insyaallah taala akan bacakan yang juga termasuk mati syahid atau dalam hukum pahala syahid. Maka yang pertama adalah al-matu syahidun kata Nabi SAW orang yang mati karena terkena wabah penyakit menular maka tergolong sebagai syahid. Yang kedua wal gharib syahidun orang yang mati karena tenggelam maka juga dianggap syahid tergolong sebagai syahid. Dan yang ketiga sahibu dzatil jambi syahidun yaitu pemilik lambung yang dimaksud adalah orang yang terkena penyakit pada lambungnya, terluka atau bernanah, yang kemudian dia merasakan sakit dengannya sampai kemudian dia meninggal dunia yang disertai dengan demam dan batuk. Demikian dijelaskan oleh ya, para ulama kita dalam mensyarah atau menjelaskan hadis yang mulia ini. Nah, sahibu datil jambi syahidun yang dimaksud adalah orang yang terkena penyakit luka pada lambung. Ini seperti penyakit uh, ya dan yang semisal Sehingga terjadi luka kemudian menyebabkan demam dan batuk dan semisalnya sehingga dia merasakan sakit ya pada uh, bagian bawah paru-paru ya maka tiga orang yang seperti ini meninggal dunia maka dia tergolong sebagai syahid kata Nabi SAW. Yang keempat al-mabtun yaitu orang yang terkena penyakit perut teracun atau sakit perut ya seperti ishal ya membuang air secara uh, terus-menerus ya atau penyakit perut apa saja maka dia tergolong syahid ketika dia meninggal dunia dengannya. Dan yang kelima, al haritu syahidun. Orang yang mati terbakar juga tergolong syahid. Dan yang keenam, al alladhi butuh tahtal hadam syahidun, yaitu orang yang mati di bawah reruntuhan bangunan atau yang semisalnya. Maka juga dia tergolong syahid dan yang terakhir wal mar'atu jum'in atau jim'in syahidatun yaitu wanita yang mati karena melahirkan ya sehingga anaknya ya tertinggal di dalam perutnya ataukah dia lahir namun dia dengan sebab itu meninggal dunia maka juga tergolong syahidah yaitu wanita yang mati syahid sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud juga adalah wanita yang masih bikron, yang masih gadis, yang belum pernah menikah, lalu dia meninggal dunia, maka tergolong syahid. Nah, ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari tujuh golongan syuhada selain daripada yang terbunuh di medan jihad atau di medan perang fisabilillah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik Imam Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan yang lainnya dan disahihkan oleh para ulama di antaranya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah taala dan juga Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Nah, kemudian Hadis yang berikutnya yang terdapat tambahan golongan dari yang tergolong sebagai syuhada selain dari uh, al-qatlu fi sabilillah yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-qatlu fi sabilillah syahadatun wal nuqasa syahadatun wal hariku syahadatun wal ghariku syahadatun was sillu syahadatun wal batnu syahadatun yang terbunuh di medan jalan Allah adalah syahid. Kemudian an-nufasa wanita-wanita nifas dan juga syahid yakni yang meninggal karena nifas ya dari wanita maka dia tergolong sebagai syahid dan al harik yang terbakar syahid juga yang tenggelam dan asil syahada juga orang yang terkena penyakit asil yakni Eh, paru-paru atau TBC. Nah, maka juga tergolong sebagai syahid dan tanda-tanda dari husnul khotimah. Orang yang mati dengan penyakit asil paru-paru atau TBC, maka ini sebagai alamat husnul khotimah. Wal batnu syahadah juga orang yang mati karena penyakit perut adalah syahid Nah, kemudian hadis yang berikutnya barakallahu fikum. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam Bukhari Muslim dan selainnya. Nah, kata beliau alaihi salatu wassalam, "Man qutila duna malihi fa huwa syahidun." Barang siapa yang terbunuh dalam membela hartanya, maka dia tergolong sebagai syahid dendam yang mati karena membela hartanya yang hendak dirampok atau dirampas ya yang hendak diambil dengan tanpa hak sebagaimana datang dalam riwayat lain man urida maluhu bi ghairi haqqin faqatala faqutil huwa syadidun barang siapa yang hendak dirampas hartanya dengan tanpa hak mencari yang tidak benar lalu dia membela dirinya dengan berperang melawannya lalu dia terbunuh maka dia tergolong sebagai syahid. Nah, demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan selainnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Dalam hadis dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطيه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, An-Nasai dan juga Imam Ahmad rahimahumullah taala jami'an dari sahabat Abu Hurairah beliau mengatakan tak pernah seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu orang itu berkata ya Rasulullah bagaimana pendapatmu jika seseorang datang tidak merampas hartaku atau mengambil harta dengan cara yang tidak benar Ala fala tu'tihi malaka. Maka Nabi SAW alaihi mengatakan kepada orang tersebut, jangan kau memberikan hartamu kepadanya. Lalu orang itu kembali bertanya, bagaimana jika dia memerangi ya Rasulullah? Maka Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan, qatilhu. Perangi pula dia. Nah, qala ara'aita in qatalani? Lalu lalu orang itu kembali bertanya, bagaimana jika dia membunuhku ya Rasulullah yakni ketika terjadi perkelahian atau peperangan antara keduanya lalu pemilik harta yang terbunuh qala fa anta maka engkau tergolong sebagai syahid nah qala ara'aita in qataltu lalu bagaimana ya Rasulullah kalau sebaliknya aku yang membunuhnya yakni orang yang mencuri atau yang merampok tadi yang terbunuh. Maka Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan, Allah huwa finnar." Dia di dalam neraka. Nah, demikian ikhwani Ibn rahimani wa Rahimahullah taala jami'an di antara tanda khusus khatimah adalah orang yang terbunuh karena membela harta dan membela jiwanya. Nah, Kemudian para fikum, kemudian hadis yang selanjutnya Nah, saya bacakan tambahkan satu hadis lagi yang masih dalam makna membela harta. Nah, mendapat faedah dalam riwayat ketiga ini dari Bukhari, sahabat Bukhari radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan bahwa pernah seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang orang itu hendak mengambil hartanya. Lalu qala dzakara dzakiruhu billah. Nabi SAW mengatakan ingatkanlah dia kepada Allah taala. Qala fa illam yudzakkir. Kalau dia tidak mau mendengarkan peringatan itu, qala fasta'in alaihi min haulika al muslimin. Maka berupayalah minta tolong yang ada di sekitarmu dari kaum muslimin. Nah, di antara uh, upaya yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang yang hendak dibelibi dengan dirampas hartanya. Kalau ada, kita ya, ingatkanlah tadi bertakwa kepada Allah. Jika dia tidak mengindahkannya, maka mintalah tolong kepada kaum muslimin yang ada di sekitarmu. Wala fa'in lam yakun hauli ahadu minal muslimin. Jika di sekitarku tidak ada seorang pun dari kaum muslimin qala fasta'in alaihi sultan ya maka laporkanlah kepada penguasa pemerintah untuk di tangan jika pemerintah tidak mengindahkannya qala qatil ibna malika hatta takuna min syuhada'il akhirah maka perangi dia dalam membela hartamu sampai sekalipun kau mati sebagai syahid di yaumul akhirah. Nah, maka demikian para fikum di antara upaya yang sebaiknya ditempuh oleh seorang muslim ketika dia hendak didolimi dan uh, dirampas hartanya atau diambil hartanya. Nah, kemudian para fikum juga merupakan tanda khusus khotimah selain dari membela harta juga membela agama dan jiwa kita. membela agama kita dan jiwa kita. Lalu kita tertulis dalam rangka pembelaan tersebut, maka kita tergolong sebagai syahid berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasai dan yang lainnya dari Sri bin Sa'id radhiyallahu taala anhu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda man malihi fa syahid wa man ahlihi bahwa syahidun wa man dinihi bahwa syahidun wa man damihi bahwa syahidun barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya dan maka dia syahid dan barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya maka dia syahid dan siapa yang terbunuh karena membela darahnya bahwa syahid Nah, demikian para fikum. Kemudian hadis yang kedua yang terkait dengan pembelaan terhadap agama, jiwa dan keluarga kita tergolong sebagai syahid. Nah, yaitu hadis yang lebih umum sifatnya yaitu segala bentuk kedoliman. Kita membela diri karena kita didolimi dalam nah, segala hal kemudian kita berupaya menghindar darinya dan kemudian kita terbunuh maka termasuk syahid berdasarkan hadis atau sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan man kutila duna mazlamatihi bahwa syahidun nah ini lebih umum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang terbunuh dalam membela dirinya dari kezaliman ya maka dia adalah syahid dia tergolong sebagai syahid nah para kalafikum maka termasuk orang yang terbunuh dalam pembelaan dirinya ya karena didolimi dalam segala hal maka dia termasuk syahid seperti di ikam misalnya ya dengan tanpa hak dibunuh ya secara curang maka itu semua masuk dalam makna syahid barakallahu fikum nah demikian diterangkan oleh sebagian para ulama kita sehingga sahabat Uthman bin Affan, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib yang mereka semua terbunuh dengan ya uh, alat yang membunuhnya yang ditikam ya maka mereka semua sebagai syahid sebagaimana dalam hadis yang khusus disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Rasulullah naik ke Gunung Uhud bersama Abu Bakar dan bersama Umar dan Uthman nah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan diamlah wahai Uhud di atasmu ada aku Rasulullah dan ada dua syahid nah yaitu Umar dan Uthman bin Affan sehingga para kalafikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi Abu Bakar dan Uthman sebagai syahid dan keduanya terbunuh dengan uh, tusukan pedang. Nah, Umar bin Khattab oleh Abu Lu'lu al, al nah, Abu Lu'lu yang di mana Rasulullah beliau sedang sholat subuh ya mengimami sholat lalu ditikam oleh Abu Lu'lu tersebut sehingga beliau syahid. Nah, demikian pula Uthman bin Affan dibunuh dalam keadaan beliau sedang membaca Al-Quran di rumahnya dan kemudian dibunuh oleh Jabalah Nam Al-Misri Allah yastahiku alaih Semoga Allah memberi balasan yang setimpal kepada mereka Nah Walhasil barakallahu fikum Nah uh, Orang yang mati Dalam keadaan tertolimi Secara umum Dia tergolong sebagai syahid Nah Kemudian uh, Hadis yang berikutnya yang juga sebagai tanda husnul khatimah yaitu orang yang mati dalam keadaan rabitan fisabilillah yaitu sedang uh, tugas menjaga daerah perbatasan di medan perang. Nah, orang yang tugas menjaga daerah perbatasan ya walaupun tidak dalam peperangan ya seperti dalam Eh, suasana aman ya, pemerintah dalam suatu negara memimpin perintahkan ya suatu pasukan jaga di daerah perbatasan nah daerah perbatasan antara daerah kaum muslimin dengan daerah kufar jangan sampai mereka masuk ke wilayah kaum muslimin dan membuat kekacauan ya jika mereka mati dalam tugasnya tersebut walaupun dalam keadaan aman maka dia pun tergolong sebagai syahid dan apa eh, tanda tanda bahwa dia mati dalam keadaan fatimah. Nah, Rasulullah SAW menyatakan ya keutamaan daripada orang yang bertugas murabitan dibilang menjaga daerah perbatasan kata beliau ribatu, ribatu yaumin wa lailatin khairu min siyami syahrin wa qiyami wa in mata jaru alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa amina al-fitnah. Dan kata Nabi SAW, ibadah ya satu hari satu malam itu lebih baik daripada puasa sebulan dan qiyamul lail sebulan. Nah, jadi bertugas ibadah satu hari satu malam itu pahalanya lebih baik daripada puasa sebulan penuh bersama dengan qiyamul lailnya ya. Dan jika orang yang melibat ini mati, maka jaro amaluhu di kana ya'malu. Akan mengalir amalannya yang menjadi amalan jariah. Seluruh amalan kebaikan yang diamalkan di dunia mengalir di alam kuburnya. Ya. Dia dapatkan menjadi manfaat di alam kuburnya dan terlebih-lebih di yaumul kiamat. Wa ujri alaihi rizquhu dan rezeki terus dilimpahkan melimpah kepadanya rezeki Allah taala di alam kuburnya dan juga dia aman dari fitnah kubur yakni dari azab al-qabr ini keutamaan orang yang beribad, fisabilillah Barakallahu fikum. Ada pahala ribat yang mudah dilakukan oleh kaum muslimun sebagai faidah yang Nabi saw menyebutkan dalam hadis yang sahih yaitu intidar shalah ba'da shalah medali riba ya ada pahala riba yang bisa diraih oleh seorang muslim walaupun dia tidak bertugas di daerah perbatasan yaitu kata Nabi SAW tidak aku tunjukkan kepada kalian uh, amalan yang menggugurkan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Dan maka beliau menyebutkan yang pertama isbatul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu nah, menyempurnakan al wudu di tempat-tempat yang kurang menyenangkan, di tempat dan waktu yang kurang menyenangkan. Jadi musim dingin pada saat kurang enak badan ya. Dan pada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan lalu kita menyempurnakan al-wudu maka mendapatkan keutamaan apa? Gugurnya dosa-dosa dan diangkat derajatnya. Yang kedua, kasratul khutu' ilal masjid memperbanyak langkah ke masjid. Ya, memperbanyak langkah-langkah menuju ke masjid beribadah kepada Allah. Ya, menegakkan as-salawatul khams, maka juga keutamaannya menggugurkan dosa dan mengangkat derajat dan yang ketiga intidarus sholat ba'da shalah fadzalikum ribad. menunggu satu sholat ke sholat berikutnya ya dan itu pahalanya kata beliau sama dengan pahala riba menunggu satu sholat ke sholat berikutnya dari maghrib ke isya seperti sekarang ya atau dari isya ke subuh atau dari subuh ke duhur duhur ke asar asar ke maghrib dan seterusnya ya maka pahalanya sama dengan ribat apa ribat tadi ribat kata Nabi SAW satu hari satu malam melakukan riba lebih baik dari puasa sebulan dan dia lainnya sebulan. Jika orang yang riba mati, pahalanya akan mengalir amalan jariahnya terus-menerus di dalam kuburnya dan dilimpahkan rezeki Allah kepadanya dan dia teramankan dari fitnah kubur. Nah, maka orang yang menunggu dari satu sholat ke sholat berikutnya, dia mendapatkan pahala riba. Dan kalau seandainya dia meninggal dunia dalam sedang mengamalkan amalan tersebut berarti dia mendapatkan pahala dan keutamaan akibat dari Nah, demikian para kalau Sehingga dalam Islam ya adalah agama yang sempurna dan subur, ya agama yang mudah, dan user yang amalannya sederhana tapi bisa kita mendapatkan pahala yang besar. Tergantung kepada ilmu dan pengetahuan kita para fikum dan niat yang benar ya, sama dengan juga sholat subuh bagi yang tidak mampu berhaji dia bisa mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna yaitu orang yang sholat subuh berjamaah setelah selesai dia duduk berzikir atau bermajelis taklim ya atau enggak dilawat Quran dan sebagainya dari jenis-jenis ibadah sampai terbitnya matahari ya, sampai matahari terbit kelihatan bulatannya lalu dia sholat dua rakaat maka keutamanya keajri ke, ke, ke ajri haji wal umroh tamatan tamatan tamatan pahalanya seperti pahala haji dan umroh sempurna sempurna sempurna nah sehingga kalau bikum nah Islam adalah agama yang uh, samha agama yang dermawan agama yang mudah dan yang seseorang dapat meraih pahala yang besar dengan amalan yang sederhana yang ringan. Barakallahu fikum. Nah, Baik, demikian. Kemudian yang terakhir hadis yang terakhir dari apa yang diwakilkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala di dalam kitabnya Kamul Janais yang termasuk tanda husnul khatimah adalah orang yang mati di atas amalan soleh apapun bentuknya. Ya. Meninggal di atas sedang melakukan amalan soleh. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qala la ilaha illallah ibtigha wajhillah, kutiba lahu biha dakhala al-jannah. Wa man soma yawman ibtigha wajhillah, kutiba lahu biha dakhala al-jannah. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha wajhillah, kutiba lahu biha dakhala al-jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang berkata la ilaha illallah ucapkan la ilaha illallah semata-mata mengharapkan wajah Allah lalu dia mati dengannya maka dia dijamin masuk surga barang siapa yang berpuasa satu hari dia mengharapkan dengannya wajah Allah yang ikhlas lalu dia meninggal dengannya, maka dia dijamin masuk surga. Barang siapa yang bersedekah dengan satu sodapah dalam rangka mencari mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala semata dari Allah, lalu dia meninggal dunia dengannya dakhalal jannah, dia dijamin masuk surga. Ini semua menunjukkan bahwa ketika seseorang melakukan suatu amalan soleh, nah lalu dia meninggal di atas amalan tersebut, maka itu pertanda bahwa dia mati dalam keadaan khotimah. Namun para fikum ya menjazmkan yakni memastikannya ya itu bukan hak kita tapi hak Allah Subhanahu wa taala kita hanya mampu mengatakan yurja dalik kita harapkan yang demikian itu dan kita berharap kepada Allah dengan tanda-tanda yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Nabi-Nya Alaihi Wasallam bahwa itu adalah pertanda husnul khotimah maka kita berharap semoga demikian adanya adapun menjazmkan ya memastikannya maka itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh sama sekali kita memastikannya oleh karena itu para fikum para ulama menyalahkan ya orang-orang yang mengatakan bahwa bulan fulan syahid, fulan bin fulan syahid. Ya, maksudnya di, di, dipastikan ditunjuk individu per individu. Seperti di zaman sekarang, ya Abdullah Azam syahid misalnya, atau uh, Hasan Al Banna syahid. Contoh, ya. Maka itu tidak boleh, ya, tidak dibenarkan. Kenapa? Karena itu namanya penjustifikasi. Ya, namanya memastikan bahwa dia penduduk surga karena dengan, dengan menentukan dia syahid. Tapi kita mengharapkan yurjadal, diharapkan dia syahid. Ya, diharapkan dia syahid. Bukan kita memutlakkan bahwa bulan syahid, bulan syahid. Ini keliru para fikum. Dan ini dibantah oleh para ulama kita sunnah wal jamaah dari seluruh para ulama. Nah, dan saya ketahui sepakat para ulama ahlus sunnah menyatakan memastikan ya bahwa bulan itu syahid tapi kita mengatakan yurja ala dzalik ya diharapkan dia di atas demikian di atas syahid semoga mendapatkan ya pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala itu doa Oleh karena itu kalau fikum di antara hal yang perlu kita luruskan di kita terkait dengan hukum syariah tidak boleh kita mengatakan kepada bulan almarhum keterangan para ulama kita. Mengapa? Dalam bahasa Arab, ya almarhum itu isi maf'ul. Isi maf'ul. Ya, maksudnya yang dirahmati, dipastikan. Ya, mengandung mana kepastian. Tapi kita mengatakan rahimahullah. Kalimatnya sama, hurufnya sama. Almarhum rohamim. Ya, kalau rahimahullah sama roh dan mim tapi dia bentuk fiil, kata kerja yang mengandung mana doa. Semoga Allah merahmatinya. Tapi kalau kita mengatakan al al-barhu, para ulama mengatakan yang ahli bahasa Arab, dan saya yang mengatakan, tapi yang ahli dalam bahasa Arab, mereka mengatakan al al-barhu adalah menjustifikasi bahwa dia pasti dirahmati. Ya, ini tidak benar. Maka dalam syariah diatur lisan kita hendaklah kita berkata sesuai dengan apa yang ditentukan oleh syariat ya Al-Quran dan Sunnah dan tidak boleh kita mendahului Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah sudah menentukan siapa orang-orang yang dirahmati oleh Allah dan siapa petunjuk surga sudah ditentukan ya apa-apa yang belum ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak boleh kita mendahului Allah contoh misalnya 10 sahabat al-mubasysyirin bil jannah 10 sahabat yang dijamin masuk surga ya disebut nama-namanya Abu Bakar Siddiq Khattab, Abdurrahman bin Abi Thalib, ya, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Dari 10 sahabat, maka itu kita berhak menjustifikasi bahwa mereka adalah dijamin masuk surga dan pasti masuk surga. Kenapa? Karena melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tidak, walaupun misalnya sahabat kita mengatakan Ibnu Umar ya atau Ibnu Abbas tidak ada dalil yang khususkan menyebut namanya, maka tidak boleh kita mengatakan pasti masuk surga. Kita mengatakan seluruh sahabat kita harapkan mereka itu insya sebagai calon-calon penduduk surga seluruh sahabat. Ya, karena Rasulullah menyatakan secara umum bahwa sahabat itu orang yang utama, orang manusia yang terbaik, sahabat. Ya, yang tergolong sebagai sahabat Rasulullah namun kita memastikan yang sudah dipastikan oleh Allah dan Rasulnya, ada pun yang tidak maka tidak boleh kita memastikannya. Kalimat-kalimat yang mengandung makna pemastian. Ya, makanya kalau itu Islam sempurna yang mengatur segala ya tata cara tuntunan di dalam kita berucap, dalam beramal, dalam terlebih-lebih dalam berdiam. Nah, Allah Ta'ala adalah bis